Kemudian yang kedua. Yang kedua, jadi memiliki yang pertama memiliki agama dan akhlak yang baik ya. Yang kedua, wanita yang salihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa 34, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara dirinya. Jadi kita atau ikhwah salah satu di antara kita yang ketika ingin menikah cari wanita yang salihah. Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang eh, sahih riwayat Imam Muslim kata Rasul ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah dunia ini adalah perhiasan. Kata Rasul. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang soleha. Wanita yang soleha. Sebaik-baik perhiasan dunia wanita soleha. Ya. Apalagi tadi ada kelebihan yang lainnya. Ya selain pintar, cantik, hafal Quran, waduh sudah. Kumpul kan? Tapi kalau itu nggak ada, cari yang solehah. Cari yang solehah. Karena banyak kejadian, ikhwanifillah, orang menikah hanya karena hartanya, karena halnya kecantikannya. Ini malah menyusahkan dia. Kayak hidup di neraka. Pergi sebentar, deg-degan terus. Apa nih, istri saya ditinggal gimana nanti ini? Kan gitu. Seperti itu. Ini nggak tenang hidupnya. Kemudian yang ke tiga ya. Yang ketiga, lah di sini ada ciri-ciri wanita soleha disebutkan di sini. Ada hadis yang eh, sahih tentang wanita yang soleha. Rasul pernah ditanya, wahai Rasulullah, manakah wanita yang paling baik? Rasul menjawab, allati tasuruhu idza nadhara ilaiha yang ketika dipandang menyenangkan. Wa tuti'uhu idza amara. Ketika laki-laki atau suami memerintah, dia taat. Walla la tukhalifuhu fi nafsiha walla fi malihi bima yakrah. Dan juga tidak menyalahinya dalam urusan harta suaminya dengan sesuatu yang tidak disukai oleh suaminya. Ini ciri-ciri wanita yang soleha. Ya. Jadi dia taat sama suami, dan dia pandai berdandan. Pandai berdandannya untuk suami. Jadi pandai berdandan itu untuk suami. Jadi ini salah satu hak suami. Hak suami yang harus diperhatikan oleh istri adalah berdandan. Jangan seperti wanita-wanita atau sebagian wanita zaman sekarang ya berdandannya ketika pas mau keluar. Kalau di rumah tidak berdandan. Ya. Di rumah biasa aja pakaiannya, kemudian biasa saja. Bangun tidur tetap ya, ilernya nggak diusap. <laughs> Aduh, muskilah ya. Harus dandan. Dandan yang biasa saja. Iya. Kayak seperti kalau misalkan seperti dipertahankan seperti baru nikah, kan kalau baru nikah, masya Allah ya Orang baru nikah ya itu bau juga dijaga, ya kan? Jangan sampai pasangan itu mencium bau yang gak enak. Ya, punya wangi terus, itu dijaga. Se seorang wanita harus jaga itu. Ya, jangan eh, awal-awalnya saja. Awalnya bau wangi, yasmin, melati, ya. Bunga mawar. Lama-lama sebulan dua bulan bau remason. Eh? Wala musibah. Remosan balsem di atas remason, di tangan balsem, ya, di kaki cap koyo. Pusing, eh? Nah, itu. Jadi perhatikan. Wanita yang soleha menjaga dirinya. Kemudian yang ketiga, cari pasangan istri ya adalah al-wadud yang penyayang dan al-wadud. Kemudian dari keturunan yang banyak anak. Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikum." Kata Rasul, nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anak karena sesungguhnya aku bangga dengan kalian dengan jumlah yang banyak. Dari sini kita tahu ya Cari pasangan istri itu yang seperti ini. Istri yang penyayang, yang banyak anak. Dan dari sini juga kita tahu bahwa disyariatkan atau disunahkan banyak anak. Ya. Banyak anak. Oleh karena itu program dua anak cukup sebenarnya nggak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul ingin punya anak banyak, masa antum mau cukup dua saja. Ya. Baik. Yang keempat, mengutamakan wanita yang masih gadis, terutama bagi pemuda yang apa? Yang lajang. Nah, <clears throat> saya bacakan hadisnya di sini. Saya tukil kemarin pagi. Ya, ikhwan Hadis dari Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu an. Jabir bin Abdullah cerita kepada kita semua. Kata Jabir bin Abdullah, "Tazawwaltu imra'atan fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Aku menikah menikahi seorang wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau, "Falaqitun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Aku berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqal Nabi ber, Nabi bertanya, "Ya Jabir, tazawwajd." Wahai Jabir, tazawwajta? Anda sudah nikah? Di bertanya tentang ini enggak apa-apa kan? Tanya ke ikhwan, saya sudah nikah belum? Ah itu. Qultu Jabir menjawab, "Na'am." Ya, saya sudah nikah. Kata Rasul qal bikrun am sayyib? Bikrun am sayyib? Gadis atau janda? Kultu sayyib. Kata Jabir. Sayyib. Janda wahai Rasul. Apa kata Rasulullah? Fahalla bikran tula'ibuha. Dalam riwayat yang lain. Fahalla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuk. Wa tudahikuka wa tudahikuk. Wa tudahikuha wa tudahikuk. Kenapa tidak? Gadis kata Rasulullah SAW. Sehingga kau bisa bermain dengannya. Dan dia pun bermain dengan engkau. Dan kau bisa membuat dia tertawa. Dan dia pun bisa membuat engkau tertawa. Ini salah satu kelebihan apa? Gadis. Dan dalam riwayat yang lain gadis itu lebih nerima. Ya. Ini salah satu kelebihannya. Sehingga Rasul berkata, "Hala bikran tula'ibuha." Kenapa tidak gadis sehingga engkau bisa bermain dengan Eh, istri Anda. Ya. Apa kata Jabir? Kultu, <clears throat> "Ya Rasulullah, inna li akhwatin fa an tadkhula baini wa bainahun." Ya Rasulullah, saya punya saudari-saudari wanita. Saudarinya banyak. Dalam riwayat yang lain dikisahkan di hadis Bukhari, itu beliau bilang bahwa bapakku meninggal, itu meninggalkan anak sekitar tujuh atau enam wanita eh tu, tujuh atau sembilan sembilan tisa sembilan akhwat dia punya akhwat sembilan yang masih kecil-kecil maksudnya apa kalau ditambah satu lagi istri saya yang masih muda tambah banyak bebannya kan gitu maksudnya apa menikahi janda ini supaya bisa bantu supaya tidak tambah apa beban nah itu maka Rasulullah SAW sadaka kalau begitu nggak apa-apa Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW berkata, Innal mar'ata tunkahu ala diniha wa maliha wa jamiliha fa'alaika bidatid din taribat yadak. Kata Rasul, wanita itu dinikahi karena agamanya, karena hartanya, karena kecantikannya. Maka wajib bagi engkau, bagi engkau memilih e, agamanya. Niscaya engkau akan beruntung. Kemudian ikhwanifillah yang ke lima adalah mendahulukan orang jauh dari kekerabatan dalam perkawinan. Jadi cari yang jauh dulu kekerabatan dalam perkawinan. Ini nasihat para ulama ya untuk anak muda yang sedang mencari pasangan. Cari-cari yang jauh. Ya. Kalau mau dari Irian Jaya nggak apa-apa. Kan jauh sekali kan? Nah itu. Lebih jauh lebih bagus. Karena kata ulama eh, dari sisi kedokteran ini banyak masalah ya. Ada turunnya gen-gen yang lemah kemudian jadi punya keturunan yang lemah nantinya. Ya, nah, itu dibahas dari sisi kedokterannya. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, yang terakhir dari pembahasan kita adalah kriteria calon suami. Kriteria calon suami. Ini untuk ahwat. Cari calon suami yang bagaimana? Supaya hidup bahagia, tidak nyesal, ya. Apalagi yang Messi apa namanya? Messi hijau, orang bilang Messi kecil, Messi belum banyak pengalaman. Nah, ini juga wali-walinya juga harus perhatikan. Apalagi zaman sekarang. Di zaman sekarang ini banyak sekali kambing eh kambing. Serigala berbulu kambing. <laughs> Bukan kambing berbulu serigala ya. Banyak serigala berbulu domba, bulu kambing. Oh ngeri. Ya. Oleh karena itu dijaga. Ya, kita kalau punya saudari wanita, punya ponakan, ya, dijaga. Sekali lagi banyak serigala berbulu domba sekarang ini. Apalagi lewat oh macam-macam. Banyak wasilah-wasilah yang ngeri kita ya. lihat untuk calon wanita. Calon eh, calon eh, untuk wanita cari calon suami. Yang pertama yang harus diperhatikan seorang mukmin dengan akidah yang lurus dan dia betul-betul taat. Nah, itu cari itu. Ya. Mukmin berarti bukan kafir. oh, sekarang kan zaman sekarang oh, nikah yang penting nikahlah, yang penting ada nanti kalau nggak nikah nanti nggak laku-laku. Walaupun jual akidah nggak apa-apa. Nauzubillah teman nauzubillah. Cari mukmin, jangan kafir. Kemudian akidahnya lurus dan dia orang yang taat. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya surat Al-Baqarah 221. Perhatikan. Allah berfirman, "Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu." Janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita beriman hatta yu'minu sehingga mereka beriman dulu. Apa kata Allah wala 'abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Sungguh kata Allah. Budak sahaja yang beriman lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala dari seorang musyrik walaupun dia menakjubkan Anda. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Budak yang hitam, legam tapi beriman lebih baik daripada orang kafir, musyrik yang gagah, punya kedudukan tinggi, punya titel tinggi. Ini yang bicara adalah Allah Rabbuna. Rabbus samawati wal ard. Kemudian Kenapa demikian? Allah berfirman, "Ulaika yad'una ila nar." Mereka itu kata Allah mengajak kalian untuk masuk neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'izni. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyeru dan mengajak kalian untuk masuk surganya dan ampunannya dengan izinnya wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan itu ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Ya. Di zaman sekarang ini kita butuh ini. Kita bentengi akidah kita, keluarga kita, putri-putri kita. Jangan sampai masuk ke dalam bahaya. Masalah akidah masalah bahaya. Jangan biarkan ya terbawa dengan dengan adat istiadat yang jelek. Ya, ikut-ikutan orang-orang yang jelek. Ya, sekarang kan banyak orang yang nggak perhatian sama dinnya. ya, perempuan nikah sama laki-laki, yang penting laki-laki itu cakep, yang penting terkenal, yang penting artis, yang penting banyak duit. Walaupun setelah itu masuk neraka. naudzubillah Ya. Padahal juga tidak ada yang menjamin rumah tangganya langgeng. Ya. Banyak wanita tertipu dan wanita lemah hatinya. Ini perlu diperhatikan ya untuk wanita. Jadi perhatikan cari cari suami yang baik. Baik apanya? Akidahnya. Baik. Kemudian yang kedua. Yang kedua Berakhlak baik dan agamanya kuat. Akhlaknya baik. Akhlaknya baik. Gak kasar. Gak suka nempeleng. Tidak ringan tangan. Kalau ringan tangannya kerja sih gak apa-apa. Ada kalau ringan tangannya suka mukul jangan. Ya, jadi maksud ringan tangan ini yang suka mukul. Rasul SAW bersabda, "Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinah fazawwijuh." Kata Rasul, apabila kamu sekalian didatangi oleh seseorang yang agama dan akhlaknya kamu ridhai, maka nikahkanlah ia. In lam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, kata Rasul. Jika kamu sekalian tidak melaksanakan, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang yang besar kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. dari pasangan yang akhlaknya baik. Kemudian yang ketiga. Ya, yang ketiga cari pasangan dari keturunan yang baik, sehat jasmani dan rohaninya. Nah, ini hak wanita ya. Sehat jasmani, sehat rohaninya. Dilihat, dia larinya balap enggak nih? Kalau larinya balap, oh ini bagus. Ya. Rohaninya juga bagus. Ya. Kemudian keturunan dari keturunan yang baik-baik. Nah, ini baru diterima. Cari yang seperti ini. Kemudian yang kelima, diutamakan yang bukan kerabat yang dekat sama seperti yang calon laki-laki yang cari calon istri ya. Kemudian yang terakhir, utamakan yang sekufu ya. Utamakan yang eh, sekufu. Sekufu ini satu kafaah, sejajar, terutama dari sisi agamanya. Dari sisi agamanya. Sekufu itu dari sisi agamanya. Ya. Kalau Islam dengan dengan non-Islam sekufu tidak? tidak sekufu. Ya. Ahlu sunnah dengan ahlu sunnah, bukan dengan ahlu bid'ah. Misalkan wanitanya ngaji sunnah. Kemudian datang laki-laki khawarid. Tahu khawarid? Khawarid ini suka ngafirin orang. Semua dikafirkan. Dari presiden, MPR, DPR. DPR apa DPR? Saya suka V. Eh? DPR. Kemudian sampai dulu sampai dulu ada hansip loh ya. Sekarang ada hansip. Sampai rakyatnya kafir semua. Ini orang ini khawarij ini datang kepada wanita yang manhatnya sunnah datang. Maka wajib ditolak. Ditolak karena bukan sekufu. Bukan sekufu. Cari yang ahli sunnah wal jamaah yang lurus. Karena bisa nanti dibawa kepada kesesatannya. Ya. Nah ini. <clears throat> Baik. Jadi ini yang kelima ya, yang satu kufu. Mohon maaf tadi bukan terakhir, yang terakhir yang keenam di sini mencintai dan menerima calon istrinya apa adanya. Jadi menerima dan e, mencintai istrinya apa adanya. Dan perlu diketahui bahwa ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita, dia harus tahu tidak ada wanita yang sempurna di atas muka bumi ini. Ya, tidak ada itu. Mesti ada kekurangan. Oleh karena itu Rasul yang mulia alaihi wasallam bersabda apa? La yafriku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin, janganlah seorang suami membenci istrinya Jangan seorang mukmin membenci mukminah. Kalau dia benci salah satu akhlak yang dimilikinya, radhiya minha akhar. Dia akan ridha dengan akhlak yang ada padanya yang dari akhlak yang baik yang lainnya. Ya. Oleh karena itu, ya, ketika nanti sudah nikah, sudah nikah, terus pas e, lama berjalan, ya, ada sesuatu akhlak yang buruk yang kita jumpai dari istri, maka kita sabar. Ya. Kan sekali-kali boleh istri marah, cemberut, kan boleh kan? Terus kita ingat, oh masakannya enak, tenang aja lah. Masih ada yang lain yang bagus. Perhatian, suka senyum, dan gitu. Jadi tidak apa, ya. Jadi harus kita adil, sebagaimana kita pun tidak sempurna. Kita pun tidak sempurna. Oleh karena itu harus perhatikan masalah ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Sebenarnya masalah pernikahan ini masalah yang sangat-sangat luas. Belum ada hak suami istri kan? Hak istri terhadap suami, hak suami terhadap istri dan seterusnya. Kemudian ada nazar, ada meminang dan seterusnya. Ah, panjang ceritanya kan? Nah, nanti bisa daurah dengan ustadz yang lain ya e, tentang masalah ini. Ini karena penting sekali buat eh, anak-anak e, muda. Karena banyak yang menikah, langsung menikah tanpa mengenal fikih nikah. Tanpa mengenal fikih nikah. Nikah yang penting nikah. Tidak belajar dulu. Wah, ini terjadi banyak hal. Ma sampai masalah apa? Masalah perceraian itu nggak kenal, nggak ngerti. Ini kan musibah. Ya, tiap hari ngomong cerai, nggak cerai-cerai. Tahulah wala quwatalah billah. Padahal tiga kali saja udah selesai. Ya. ya. Tiga kali cerai lagi, cerai lagi, udah selesai. Ayo, nah, Harus tahu fikihnya. Fikih tentang nikah. Ya. Baik, ikhwani wa akhwati ada pertanyaan? Ustaz, apakah maksud hadis yang menyuruh menikahi gadis tersebut, maksudnya sudah tua, tapi masih perawan, apakah termasuk gadis? Syukuran jazakallah khairan. Iya. Kalau misalkan dia belum menikah, berarti masih gadis. Ya. <laughs> masih gadis. Ya. Kan belum pernah menikah. Ya. Tapi semua dikembalikan ke antum. Kembalikan kepada yang mau nikah kan? Kan ada nazar dulu. Nazar, dia lihat dulu. Cocok enggak? Kan gitu. Cocok enggak? Tapi rata-rata yang dimaksud dengan gadis itu rata-rata adalah umur 20-an. Ya, umur e, 20, 19, 20, 21 gitu, ya. Tapi tidak menutup yang di atas 30. Nah. Eh. Jadi tapi rata-ratanya gadis itu gadis muda. Ya. Ketika kita berbicara masalah gadis, ini masuk gadis tua atau gadis muda? Gadis muda. Dalam hadis itu gadis muda. Dan hadis ya ma'syar sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwad itu ada juga e, keterangannya. Keterangannya ketika Amirul Mukminin Utsman bin Affan ya ini sahih asarnya mendatangi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud waktu sudah tua. Sudah tua. Utsman bin Affan bicara kepada Abdullah bin Mas'ud. Kata Utsman bin Affan, "Mau tidak? Aku kembalikan engkau mengingat masa lalumu." Ya, masa waktu masih muda. Artinya apa? Mau dinikahkan dengan gadis. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Fima ma'na saya tidak berhajat dengan itu. Nah, itu. Itu diantara eh, keluarnya hadis itu. Dan diantara ketika Abdullah bin Mas'ud mengucapkan hadis itu. Tentang ini kata Abdullah bin Mas'ud, Rasul bersabda, "Ya syar'ah sabab, man aminkumul minkumul ba'ata falyatazawwad." Jadi yang dimaksud yang gadis adalah gadis muda. Ya. Tapi gadis dua pun nggak apa-apa kalau antum mau. <clears throat> ya. Nah, dari sini kita tahu oleh karena itu para umahat ya para gadis ya, jangan jual mahal. Jangan jual mahal ya. Ketika ada yang senang datang, sudah nikah saja. Nikah. Jangan tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu kayak sebagian ahwat nunggu nunggu nunggu nunggu kerja dulu ya. Karirnya di apa namanya? Karirnya dikejar dulu. Akhirnya apa? Akhirnya yang datang sedikit Terus dia pilih-pilih juga. Terus sampai tua nggak terasa. Akhirnya apa? Tidak ada yang mau akhirnya. Nah ini. Sampai akhirnya banting harga. Ya. Ini kasihan kan? Saat akad nikah, kadang ada istighfar. Akhwat minta izin dengan wali minta dinikahkan eh, Al-Fatihah khutbah nikah dengan bahasa Arab sebelum akad apakah termasuk sunnah? Bagaimana prosesi akad sesuai sunnah, urutan sesuai sunnah? Ya. Eh, sesuai eh, akad sesuai sunnah itu enggak macam-macam, enggak menyulitkan. Sunnah itu subhanallah sangat indah dan sangat menyenangkan. Akad itu <clears throat> ya. Ketika sudah syarat-syarat pernikahan sudah ada ya. Ada wali ya. Kemudian ada si suami ya, eh, calon suami, calon suami. Kemudian juga mahar ada ijab kabul tinggal ijab kabul kan? Itu caranya sebelum ijab kabul boleh ada khutbah nikah. Dan itu sunnah. Khutbah nikah dibaca innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina dan seterusnya. Ya. Habis itu uh, akad. Akadnya uh, seorang ayah, ayah dari wanita ini menikahkan wanita ini dengan laki-laki tersebut. Ada ijab kabul. Dan tidak sebenarnya tidak ada lafaz yang khusus. Tidak ada lafaz yang khusus. Bahkan ulama seperti Syaikh Utsaimin rahimahullah kalau Cukup dengan misalkan si ayah bilang, saya nikahkan anda, kemudian si laki-laki itu bilang, saya terima, selesai. nggak sulit-sulit sebenarnya. Tidak ada lafad yang eh, sakral. Yang namanya akad-akad. Orang sudah tahu itu akad, dan itu akad nikah selesai. Kita menyulitkan, dan banyak hal yang disulitkan. Ya, Di antara yang menyulitkan itu, harus nyambung. Betul harus nyambung, tetapi sangat sangat berlebihan. Apa yang dimaksud dengan nyambung atau mualah? Nyambung itu ketika seorang wali bilang saya nikahkan Anda dengan putri saya, itu si yang menerima dari calon suami bilang, walaupun ada jeda sedikit, saya terima nikahnya dengan mahari ini dan seterusnya, sah nikahnya. Walaupun ada yang dimaksud jeda itu, kalau misalnya gini, si wali bilang saya nikahkan anda dengan putri saya yang bernama Zainab misalkan. Kemudian dia pergi dulu. Ya. Nah, itu baru nggak boleh. nggak sah hal ini. Ya. Tapi kalau masih di majelis, saya terima nikahnya sah. Ya tidak. Nah, itu. Ini kadang-kadang dipersulit. Kadang dipersulit. Ya. Harus ini, harus itu. Ya. Terus juga ikhwanifillah, ada bacaan ini bacaan itu nggak ada. Ya. Istighfar ya terus istighfar setiap saat. Syahadat ya syahadat ketika sholat kan kan kita sudah muslim. Masa suruh syahadat lagi? Nggak ada itu. Itu aturan-aturan yang dibuat-buat sebenarnya. Aturan-aturan yang dibuat-buat sendiri. Ya. Di, kalau kembali ke sunnah tidak susah. Sehingga tidak membuat gemeter Ya yang laki-laki. Saya pernah lihat tuh. Aduh, kalau saya tegur bisa rame. Itu saya diam juga lah. Istighfar saya juga lihat begitu. Sampai laki-laki gemeter. nggak jadi lagi. nggak sah kata mereka. nggak jadi lagi. Karena gemeter. Harus seperti itu. Akhirnya anak deketin. Akhirnya rame-rame sama kawan. saya terima. Sah semua. <laughs> Sah sudah. <laughs> Dah sah. Kan? Ya tidak ada aturan-aturan yang dibuat-buat enggak ada. Ya. Nah, itu. <clears throat> Kasihan kan anak muda ditakut-takuti. Kalau enggak begini enggak sah. Nah, padahal enggak ada itu. Ustaz, saya laki-laki. Saya hendak menikah. Tapi ada syarat dari pihak ahwat. Ya. Jika tidak, maka saya tertolak. Waduh. Mantap ini. Ya. Saya harus menempati rumah yang sekarang ini ditempati oleh abi dan umminya. Bagaimana hukumnya Ustadz? Hukumnya, kalau antum mengiyakan, wajib menempati syarat itu. Wajib. Karena kata Rasul al-muslimuna inda syurutihim. Orang-orang muslim itu harus menunaikan syarat-syarat mereka. Dan ini syarat yang tidak bertentangan. Ya, ketika ya saya akan menepati e, eh, rumah abi dan umi anti insyaallah. Ya, maka wajib ditepati itu. Kalau enggak berdosa. Ustaz lebih memilih yang mana? Yang pertama begini, wanita dari sisi ekonomi setara dengan saya. Namun baru mengenal sunnah dan orang tuanya pun baru mengenal sunnah. Wanita yang kedua dari sisi ekonomi di bawah saya. Namun lebih dalam mengenal sunnah. Dan orang tuanya pun lebih dalam mengenal sunnah. Ya. Iya. Tapi saya tanya, antum baru juga mengenal sunnah di sini ya? <clears throat> Itu dikembalikan ke antum. Dikembalikan ke antum. Mana yang lebih antum pilih ya? Tetapi biasanya orang yang lebih lama mengenal sunnah lebih baik dia, lebih siap, ya, lebih siap. Oleh karena itu mungkin antum bisa pilih yang lebih e, dalam tentang sunnahnya, ya, supaya antum pun e, tidak repot ketika mengajarkan tentang sunnah, ya. Tapi itu tidak mutlak, dikembalikan kepada antum karena sama-sama sudah mengenal sunnah masalahnya. Ya karena di sebagian tempat tidak menjamin orang yang lama mengenal sunnah ahlaknya baik. Buktinya ada lama ahwat, masya Allah sudah pakai cadar, sudah lama kan. Tapi subhanallah lisannya tajam, setajam pedang. Suka gibahin orang, ya kan? Enggak jamin. Oleh karena itu antum lihat, antum lihat, ya. Eh, dan e, tapi kalau antum ingin sambil menolong menolong misalkan ukhti ini yang apa e, ekonominya di bawah antum lebih bagus lebih bagus ya bisa terangkat kedudukannya derajatnya kayak ini karena di sini kan antum yang wajib menafkahi Allah Taala misal nah kalau begini kalau dihadapkan pilihan ada wanita kaya sekali kaya sekali kemudian ada wanita biasa-biasa saja kedua-duanya sama ingin sama antum antum pilih yang mana yang kaya atau yang miskin? Yang miskin atau yang kaya? Ya. Nah, itu juga dilihat. Yang kaya ahlaknya baik enggak? Kalau baik, antum ambil, kan gitu. Ada kelebihan karena sama-sama. Nah, kalau misalkan ahlaknya buruk, antum kejar kekayaannya, ini kemudian antum miskin, ini bahaya juga di kedepan harinya. Karena apa? Si wanita itu biasa makan daging tiap hari, daging kambing, besoknya daging ayam, besoknya daging sapi, besoknya setik, besoknya ini, besoknya itu. Kamarnya mewah, tidurnya enak. Ya kan? Pas nikah sama antum yang miskin, dikontrakin. Makan sama tempe, sama tahu. Ya, nasi pun dibatasi, ya jangan banyak-banyak centong saja nasinya. <laughs> Nanti dia bilang, "Ini bah, eh ini bah. Ini wahai suamiku, saya dimasukin ke kuburan ya." Nanti bilang gitu. Nah, rumahnya sempit kontrakin. Ah itu. Dia juga ini harus perhatian. Ya. Ustaz, Ana sudah bekerja baru lulus kuliah, Anda ingin menikah dan sudah mengutarakan niat ini kepada orang tua. Namun orang tua hingga saat ini belum juga memberi lampu hijau. Masih lampu apa? <laughs> lampu merah atau lampu kuning? Ini lampu hijau ya. Dengan alasan Anda harus banyak menabung untuk masa depan. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Nurut kepada orang tua atau terus dengan bersabar memberi pemahaman kepada mereka? Bergantung. Ya, tafsir. Ketika antum mau menikah sudah butuh belum? Dan itu. Artinya sudah muncak belum? Kalau nggak nikah misalkan zina. Ini sudah wajib ini. Dan antum harus segera nikah. Ya. Harus segera nikah. Tapi kalau masih bisa nahan, masih bisa biasa saja, ya di hak antum masih mustahab. Ya. Masih mustahab, masih ya, ikut orang tua nggak apa-apa dulu. Tapi kalau misalkan sudah, wah anak kalau nggak nikah ini jatuh kepada perzinahan, ya sudah. Kan tidak ada kewajiban wali. Beda dengan wanita. Wanita ini harus ada wali. Harus ada wali. Kata Rasulullah SAW, ayyuma ayyum ayyum ra'atin nakahat bi ghairi idni waliyuha bi ghairi idni waliha fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batil. Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya batil, nikahnya batil, dan nikahnya batil, kata Rasulullah SAW. Ya. Kalau laki-laki tidak ada walinya kan? Berapa lama maksimal durasi antara khitbah dengan menikah? Ya. Tidak ada keterangan berapa lamanya. Tetapi semakin cepat semakin baik. Ya, semakin cepat semakin baik. Karena e, segala sesuatu itu kalau terburu-buru nggak baik, kecuali dalam masalah nikah. Masalah kebaikan. Nikah semakin cepat semakin baik. Karena apa? Kalau ditunda misalkan dua tahun dulu atau setahun dulu, nggak aman dari fitnah. Ya, nanti ada e, maksiat, kemudian syaitan menggoda. Oleh karena itu, lebih baik, lebih cepat, lebih bagus. Ya, Ustaz, jika ada seorang akhwat yang baru dicerai oleh suaminya, selang dua bulan masa idah, artinya selesai masa idah ya, Wanita ini selesai, ada seorang ikhwan yang ingin meminangnya. Tapi sang ayah dari wanita ini tidak setuju karena faktor malu. Karena terlalu cepat katanya. Sampai sekarang perceraian wanita ini pun masih disembunyikan dari para kerabat. Bolehkah janda ini menikah tanpa izin ayahnya karena takut terjatuh dalam perzinahan? Tidak boleh. Wajib izin ayahnya. Karena ayahnya yang mewalikannya. Walaupun janda tetap wajib diwalikan oleh ayahnya. Kalau ayahnya enggak ada, kakeknya atau pamannya dan seterusnya. Ya. Jadi dengan dasar hadis tadi, ayu mamra'atin nakahat bi ghairi idni waliyuha bi ghairi idni waliyiha fanikahuha batil. Fanikahuha batil, fanikahuha batil. Baik, ini saja barangkali yang bisa kita bahas di siang hari ini. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kajian kita di siang hari ini